الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد kaum muslimin dan muslimat ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah jami'an segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia-Nya kemudahan dan pertolongan kepada kita semua sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berubudiah kepadanya Alhamdulillah awalan wa akhirah wa zahiran wa batinah Kemudian salawat dan salam Mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi kita yang mulia Sembari berdoa kepada Allah Semoga salawat dan salam kita dicurahkan oleh Allah Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ikhwata iman para pemirsa rahimakumullah Mohon maaf <clears throat> Ya kena keterlambatan kita memulai kajian pada kesempatan Pagi yang penuh berkah ini Mudah-mudahan waktu yang tersisa diberkahi oleh Allah sehingga kita bisa menjelaskan sebagian dari prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar di mana saja antum berada, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan tentang salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah yaitu yang berkaitan dengan masalah arash dan juga kursi Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan wal arshu wal kursiyu haqqun arash dan kursi adalah benar wa huwa mustagnin 'anil arshi wa maduna <clears throat> Allah tidak membutuhkan arash dan semua yang di bawahnya muhitun kulli syai'in wa fawqahu. Allah meliputi segala satu dan berada di atas segala sesuatu. Wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqah. Dan Allah Subhanahu wa taala a'jaza 'anil ihatah yaitu menjadikan semua makhluk lemah ya, untuk meliputinya. Ikhtal iman para pemirsa rahimakumullah. Ini salah satu dari akidah, prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu bahwa aras dan kursi adalah benar adanya. Dan kedua makhluk tersebut, yaitu aras dan kursi, merupakan salah satu dari pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah terdapat dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan tentang arasy dan juga terdapat di dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan tentang kursi. Al-arasy secara bahasa Arab Arash secara bahasa Arab artinya Sarirul Mulk yaitu singgasana raja. Itu dalam bahasa Arab. Adapun di dalam akidah Ahlussunnah Arash adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling berat, yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang paling tinggi yang arasy tersebut memiliki qawaim yaitu tiang memiliki memiliki kaki kemudian arash tersebut bila dibandingkan dengan makhluk seluruh makhluk itu bagaikan ya, kubah atap bagi seluruh makhluk yang ada di bawahnya kemudian arash tersebut dipikul oleh para malaikat yang diberi oleh Allah kekuatan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memikulnya Di antara ayat yang menjelaskan tentang arash firman Allah Subhanahu wa taala dul Arsyil Majid. Allah Subhanahu wa taala memiliki arash Al-Majid yang maha agung. Ada dua penafsiran tentang Majid di sini. Apakah Al-Majid yang maha agung yaitu sifat Allah dul arshil Majid dul arshil Majidu ya jadi Dhu yaitu Allah yang memiliki Al-Arsh yaitu Arash Al-Majid yang maha agung Jadi Allah yang memiliki Arash dan Allah memiliki sifat Al-Majid yaitu maha agung penafsiran yang kedua ya, kira yang kedua itu zul Arshil Majidi berarti sifat bagi Arash Allah yang memiliki Arash yang Arash tersebut Al-Majid yaitu agung yang agung Ya, terlepas dari kedua kiraah atau penafsiran dari ayat tersebut, yang jelas ini menunjukkan kepada kita bahawa arash merupakan makhluk yang agung dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Di antara ayat yang menjelaskan tentang arash, firman Allah subhanahu wa ta'ala, rafi'ud darajat dhul arsh. Allah yang rufi' yaitu mengangkat derajat derajat makhluknya derajat para hambanya Dhul Arsh yang memiliki Arsh dan dalam ayat lain tentang masalah istiwa Allah Azza wa Jal Allah menjelaskan Ar-Rahman ala al-Arsh istawa Allah yang memiliki nama Ar-Rahman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki nama Ar-Rahman istawa ala al-Arsh Dan maksud istiwa adalah irtafa'a wa'ala. Ya. Irtafa'a wa'ala. Tinggi di atas arash. Dan dalam ayat lain, Thumma istawa alal arsh. Ya. Di enam ayat, Thumma istawa alal arsh. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Thumma istawa alal arsh. Itu di enam ayat dalam surah Al-Quran. Adapun Ar-Rahman Asistawa itu dalam satu ayat di surat Toha. Di antara yang menjelaskan tentang Arash, firman Allah subhanahu wa ta'ala, La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Tiada ilah yang berhak dibadati kecuali hanya dia yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbul Arshil Al-Karim, Rabb yang menciptakan Arash yang mulia. Di dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. <clears throat> Tadi dalam surat Al-Mu'minun Rabbul Arshil Karim. Dalam surah An-Naml Allahu la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Azim. Allah yang tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Dia, Rabbul Arshil Al-Azim, Rabb yang memiliki yang menciptakan arash yang agung. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malaikat yang memikul arash alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi itu para malaikat yang memikul arash dan yang sekitarnya wa man hawlahu dan di sekitar arash yusabbihuna bihamdi rabbihim yu'minuna bihi mereka bertasbih kepada Rabb mereka mensucikan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lain Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah pada hari tersebut yaitu yaumul qiyamah arsy rabbmu akan dipikul oleh malaikat yaitu delapan malaikat Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa وترى الملائكة حافين من حول الأرش yusabbihuna bihamdi rabbihim. kalau melihat para malaikat taral hafina haul mengelilingi arsy min haulil arsy apa kerja mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka ini dalam Al-Quran menjelaskan tentang arsy Terdapat juga dalam hadis tentang masalah arash. <clears throat> dalam hadis yang sahih, yaitu di antara doa yang harus kita ucapkan tatkala kita mendapatkan kesulitan. <clears throat> hadis yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa la ilaha illallah al-azim al-alim al-azim al-halim. al azim al alim al azim al halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم itu di antara doa yang yang disunnahkan untuk dibaca tatkala seorang mendapatkan ya kesulitan la ilaha illallah Al-Azim Al-Halim Tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah Al-Azim yang maha agung Al-Halim yang maha santun ya. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim Tiada ilah yang berhak diibadati Rabb yang menciptakan memiliki arsh yang azim La ilaha illallah La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul, Rabbul Arshil Karim Tiada ilah yang berhak diibadati Rabb yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan memiliki arasy yang mulia. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Dari ayat dan ayat-ayat dan hadis yang kita bacakan tentang arasy dapat kita simpulkan yang pertama arasy merupakan makhluk. Ya. Dan makhluk yang agung, makhluk yang paling besar, makhluk yang mulia. Dan di dalam ayat lain atau di dalam uh, hadis yang lain disebutkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan uh, menciptakan arash dan itulah makhluk yang pertama kemudian setelah Allah ciptakan arash Allah tidak langsung beristiwa di atas arash akan tapi setelah menciptakan langit dan bumi lalu Allah subhanahu wa ta'ala memilih untuk istiwa di atas aras. Istiwa di atas aras bukan berarti duduk atau seperti seorang raja duduk di atas singgasananya, bukan seperti itu. Adapun istiwa Allah Subhanahu Wa Taala, istiwa tinggi di atas aras tanpa membutuhkan aras, bahkan aras membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. <clears throat> dan malaikat yang memikul arash membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akan dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far al tuhay wa huwa ya anil arshi Allah tidak membutuhkan arash. Ikhwatul iman, para misal rahimakumullah. Kemudian bahwa di antara sifat arash itu, arash itu makhluk yang mulia. Ya, Sungguh menyebutkan Rabbul Arshil Kirim. Kemudian di antara Ya. Hadis menjelaskan bahawa arsy itu berat yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdi ma suci Allah bihamdan segala puji-pujiannya. Adada khalqihi sejumlah makhluknya. Wa midada kalimati wa zinata arsyi wa midada kalimatihi. Wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi. ya dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala dan tinta-tinta yang menulis kalimatnya sebanyak tinta-tinta yang menulis kalimatnya wa zinata arsyih dan ya timbangan atau beratnya arasy Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita bahwa arasy itu makhluk yang sangat berat kemudian arasy adalah makhluk yang paling tinggi ya sehingga makhluk yang ada di bawahnya yaitu aras sebagai atapnya Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah di antara hadis yang menjelaskan tentang aras hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dikenal dengan hadis al awah al-awal dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadruna kam baina as-sama'i wal ardi qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam قال بينهما مسيرة خمسمائة عام ومن كل السماء إلى السماء مسيرة خمسمائة عام وكثب وكثب كل سماء مسيرة خمسمائة عام وفوق السماء السابئة بحر بين أعلاه وأسلفه بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء كتى النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون بين السماء والأرض apakah لما تهوي جرى antara langit dan bumi para sahabat bertanya Allah wa Rasulullah alam Allah yang tahu tentang hal itu Qala baina bainahuma masiratu khamsimi'ati sana. Antara jarak antara langit dan bumi itu sejauh 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Wa baina wa min kulli sama'in ila sama' antara langit yang pertama dengan langit yang kedua, langit yang selanjutnya ya yang pertama dengan yang kedua itu juga masiratu khamsi mi'ati sana sejarah 500 tahun perjalanan dan ketebalan kulis sama ketebalan tebalnya ya wa kathbu wa kathbu kulli sama'in yaitu oh, ya, na'am wa kathbu kulli sama'in masiratu khamsati uh, sana ketebalannya itu seukurannya jarak 500 tahun perjalanan. Wa fawqas sama'i dan di atas langit yang ketujuh ada laut Bahrun. Antara ya e, dasar laut dengan ketinggian laut tersebut ya dasar laut dan di atas laut yaitu kama baina sama'i wal ard sebagaimana antara langit dan bumi. Tadi disebutkan antara langit dan bumi masih ratu khamsimi'ati sana. Perjalanan 500 tahun. Allahu akbar. Thumma fauqallah, thumma fauqa dhalik, kemudian di atas ya laut tersebut yaitu arsh. Karena dalam Al-Quran sebutkan wa kana arshuhu 'alal ma'. Nah, as samawati wal ard wa ma yadahuma fi sitti ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'. Menciptakan langit dan bumi selama enam waktu dan arsy Allah itu berada di atas air. Arsy itu lautan. Jadi bukan lautan yang di bumi ini. Ketebalan laut tersebut dalam kedalamannya itu yaitu antara dasar laut dengan ya naam antara dasarnya <clears throat> dan laut ya, permukaan laut yaitu khamsu mi'ati sana masirah khamsu mi'ati sana 500 tahun perjalanan Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah wa fauqa dhalik di atas laut tersebut arsh ya baina asfalihi wa alahu kama baina as-sama'i wal ar. ya arsh antara arsh dengan laut tersebut yaitu jaraknya 500 tahun perjalanan Wallahu fauqa dhalik dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas aras Laisa yakhfa alaihi syai' min amali Bani Adam Tidak satupun yang tersembunyi bagi Allah amalan manusia Subhanallah Ini di antara hadis yang menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bila dibandingkan dengan kita yang hidup di permukaan bumi ini, tidak ada apa-apanya. Tidak ada perbandingan sama sekali. Bila ini kita pahami, maka tatkala kita berbicara tentang kebesaran dan keagungan Allah, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka yang harus pertama saya kita yakini tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Kita berbicara tentang zat yang maha agung, yang tidak ada sama sekali perbandingannya dengan makhluk ini. Gak bisa dibandingkan. Maka disinilah, ya, jelas bagi kita kekeliruan dan kebatilan pemikiran orang-orang yang mentakwil mengingkari sifat-sifat Allah dengan alasan kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya subhanallah. Ya subhanallah, maha suci Allah. Tidakkah dia membaca hadis-hadis yang seperti ini? Tidakkah dia membaca tentang bagaimana <clears throat> perbandingan antara kursi yang akan jelaskan sebentar lagi antara kursi dengan arash? ya seperti lingkaran besi yang kita lemparkan ke <clears throat> padang sahara yang luas lalu bagaimana perbandingannya tidak terlihat yaitu kursi yang kursi itu meliputi langit dan bumi wasya kursiyyu samawati wal lalu bagaimana dengan <clears throat> penduduk bumi ya subhanallah ma khalaqta hadha ba'dila. <clears throat> Ikhutal iman para misal rahimakumullah kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW, alaihi wasallam ya inna arshahu ala samawatihi kahakadha wa qala bi asbu'ihi mithlu qubbah kahakadha mithlu qubbah ya qubbah atau atap jadi aras Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit di atas langit kahakadha begini kata Nabi kemudian disebutkan diberikan penjelasan dengan e, jari jemari beliau mithlul qubbah hakadha jadi ada sebentuk e, ya, seperti atap ya yang melengkung dan semua yang ada di bawah arsy ini itu dinaungi atau atapnya adalah aras. Ikhwatul iman, para wisa rahimakumullah. Itu kita imani. Itu kita yakini. Dan aras makhluk yang paling tinggi. Tatkala kita berbicara tentang aras, ini kita berbicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam tujuh ayat dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa istawa ala arsi. Maka kita bertanya kepada orang-orang yang ya pemikiran dan hatinya dikotori oleh syubhat-syubhat ahlul kalam. Ya, tidakkah Anda membaca ayat-ayat tentang aras, tentang ketinggian aras, tentang kebesaran aras, ya, tentang kebesaran kursi? Ya. Kenapa yang terbesit dalam benak pikiran Anda tak kala berbicara tentang ketinggian Allah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk? Ya subhanallah, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun dari makhluk ini dan Allah yang Maha Samia' wal Basir, Maha Melihat dan Maha Maha Mendengar dan Maha Melihat. Ikhatul iman para muslim rahimakumullah. Kemudian wal kursi haqqun ya. Wal kursi haqqun <clears throat> Eh, atau sebelumnya ya, saya ditambahkan di sini hadis menjelaskan tentang aras dalam Sahih Bukhari disebutkan idza sa'altum idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'la al-jannah wa awsatul jannah wa fawqahu arsyur rahman apabila kalian memohon berdoa kepada Allah mintalah surga firdaus mohonlah surga firdaus Surga Firdaus tersebut A'lul jannah, jannah surga yang paling tinggi. Ya, jannah surga yang paling tinggi. Wa awsatu dan yang paling tengah. Wa fawqaha 'arsyur rahman dan di atas surga Firdaus ya adalah 'arsyur rahman. Arsy ya Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak bertentangan dengan tadi yang jelaskan bahwa arsy di atas air wa arsyu 'alal ma' tidak bertentangan karena ya surga tersebut di sana ada air, ya. Ada sungai. Jadi tidak bertentangan semua itu berada di bawah arsh surga. Ya, di bawah arsh dan laut tersebut yang ketebalan laut tersebut, ya, kedalaman laut tersebut 500 tahun perjalanan itu semua di bawah arsh karena arsh adalah makhluk yang paling tinggi. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang saya sebutkan bahwa arsh itu memiliki ya e, memiliki tiang atau memiliki kaki. Dan tiang tersebut sebagian jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dipikul oleh malaikat. Ya. Malaikat memikul arsh tersebut. Sebagaimana kata Allah, "Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." pada hari kiamat aras itu dipikul oleh malaikat yang jumlahnya delapan malaikat nah dalam hadis yang sahih Nabi SAW menjelaskan فَإِنَّ nas yus'aquna. tentang hadis bahwa hari berbangkit nanti tatkala manusia yus'aqun pingsan semua kemudian siapa yang pertama sekali yang akan bangkit yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam fa akunu awwala man yafiq aku orang yang akan pertama sekali bangkit dari ya pingsan tersebut. Ini tatkala ditiupkan ya, yang sangka kala tersebut manusia ya, meninggal semua, ya kemudian dibangkitkan kembali. idza ana bi Musa tatkala Rasulullah SAW bangkit, ya idza ana bi Musa akhidun bi qa'imati min qawamil arsh. Tiba-tiba saya melihat Musa telah berpegang dengan memegang ya kaki dari salah satu dari kaki arsh tadi Fala adri afaqa qabli am juziya sa'iqati at-tur. Saya tidak tahu apakah dia lebih dahulu bangkit bangun dari pingsan tersebut atau dia itu telah mendapatkan ya balasan telah dibalas oleh Allah dahulu uh, di dunia bi at <clears throat> tur Artinya boleh tatkala Allah menjelma ke bukit At-Tur itu beliau pingsan Nabi Musa alaihi salam. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelma ke bukit At-Tur maka hancur luluh bukit tersebut ya kemudian Musa pingsan jadi telah pingsan dahulu di dunia maka Allah Subhanahu wa taala ya di akhirat menjadikan dia <clears throat> selamat dari pingsan tersebut apakah itu penyebabnya kata Nabi wallahu alam yang jelas <clears throat> hadis ini menjelaskan bahwa aras itu memiliki tiang ya yaitu yang dipikul oleh eh, malaikat ikhwatalima rahimakumullah itulah akidah al-sunnah tentang masalah arus kemudian tentang masalah kursi ya kursi sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah yang dikandung ayat kursi wasi'a kursi yuhus samawati wal ardh bahwa kursi yang Allah ciptakan itu meliputi langit dan bumi. Subhanallah. Ya, subhanallah. Sungguh maha besar, maha agung Allah tabaraka wa taala. <clears throat> dan apa itu kursi? Ya. Terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas merupakan habrul ummah yaitu orang yang alim ahli tafsir yang mendapatkan ya berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihhu fid din wa alimu ta'wil ya Allah. Jadikan Ibnu Abbas sebagai orang yang alim, yang faqih dalam agama ini dan ajarkan padanya ta'wil yaitu tafsir Al-Qur'an. Beliau ya menyebutkan bahwa aras itu tatkala menafsirkan firman Allah eh, tatkala menafsirkan firman Allah yaitu kursi bukan aras kursi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kata beliau al kursi maudi'ul qadamaini wal arsyu la yaqdiru qadrahu illa Allah taala beliau nafsirkan aras itu maudi'ul qadamaini tempat ya, kedua kaki dan kita ahli sunnah tanpa ada keraguan mengatakan bahwa Allah memiliki kaki dua akan tapi tidak sama dengan kaki kita. Ya. Sebagaimana ya sehingga sana seorang raja itu ada tempat meletakkan kakinya. Tapi tentunya ini sebagai permisalan kita bisa memahami bahwa aras itu ada tempat berpijak kaki. Tapi tentunya kita meyakini Allah tidak sama kendati kita bisa memahami begitulah aras dan begitulah ada tempat berbijak kaki tadi yang dari kursi tadi seorang raja naik untuk ya duduk bersemayam di atas sananya itu kita pahami maknanya seperti itu tapi yang jelas tentu bukan begitu ya kaifiyah Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas aras nah dan aras kata Ibnu Abbas tidak bisa tidak seorang pun bisa membayangkan ya kebesaran dan untuk mengukur ya kebesaran keagungan kecuali Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang bisa mengetahui. Ya, itu tentang masalah aras dan itu akidah ahli sunnah wal Jamaah dan juga akidah ahli sunnah tentang masalah al-kursi. Dan bagaimana perbandingan kursi dengan aras sebagian dalam hadis yaitu kala halaqatin mulqat. Ka halaqatin mulqat fi ardin falat. Bahwa antara kursi perbandingan kursi dengan aras seperti sebuah lingkaran besi yang kita lemparkan ke dalam padang atau sahara yang luas maka sulit mata untuk bisa melihat dan memandang tidak ada perbandingannya begitu luas padang sahara yang luas ya atau hutan belantara yang begitu luas kemudian kita lemparkan sesuatu maka tidak akan terlihat tidak ada perbandingannya sama sekali nah dan perbandingan antara langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya dibandingkan dengan kursi yaitu seperti perbandingan antara kursi dengan aras Allahu Akbar Subhanallah oleh karena itu sungguh manusia ya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala wa ma qadarullah haqqa qadri manusia sungguh tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Ada satu hal yang terluput tentang masalah arsh tadi. Lihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sifat malaikat salah satu dari malaikat yang memikul arsh. Ya, dalam hadis Sahih disebutkan diizinkan oleh Allah kepada Nabi untuk mengabarkan kepada kita umatnya. Bukan Rasulullah Sallam udinali an wahdithakum bihamalatil arsh. Ya. An bayna shahmati udunhi ila atiqih masiratu sabi'imiyati am. diizinkan kepadaku untuk mengabarkan kepada kalian tentang salah seorang dari pemikul aras malaikat yang jarak antara daun telinganya dengan pundaknya dengan bahunya sejauh perjalanan 700 tahun perjalanan Allahu Akbar itu jarak antara daun telinga dengan pundaknya saja bagaimana bisiknya yang lain subhanallah tidak bisa dibayangkan kalau itu ya pengikul salah satu dari makhluk atau malaikat yang memikul arus. dan aras lebih besar. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka ikhwat iman para misal rahimakumullah. Tatkala kita berbicara tentang sifat-sifat dan nama Allah, itu yang kita hadirkan. Sehingga persepsi-persepsi negatif tentang Allah, ya Allah serupa dengan makhluk, kalau kita tetapkan sifatnya begini, kalau kita tetapkan tangan Allah berarti serupa dengan makhluk, kalau kita tetapkan istiwa di atas aras berarti Allah butuh kepada aras, kalau jatuh misalnya akan jatuh sebagaimana kalau sana raja jatuh yang duduk di atas sana akan jatuh kemudian dia membutuhkan sesuatu subhanallah lalu aras kursi atau sana raja tadi meliputi raja tadi itu semua persepsi kita yang negatif terhadap Allah yang seharusnya itu tidak ada bahkan sebagai pertanda seorang tidak mengagungkan Allah ya. kenapa tatkala bicara tentang Allah yang khalik dan kita berbicara tentang makhluk, kenapa persepsi kita ya kalau bicara tentang Allah Rabbul Alamin kita pahami sesuai dengan persepsi dengan makhluk. Ini tentu suatu hal yang qalilul adab yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwatal iman rahimakumullah, dari apa yang kita jelaskan tadi tentang arasy, tentang kursi, ini menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala Tiada yang terlontar dari mulut dan lisan kita kecuali banyak bertasbih subhanallah. Subhanallah ma khalaqta hadza batil. Engkau tidak ya ciptakan semua dengan sia-sia ya Allah. Semua itu menunjukkan kebesaran keagungan Allah. Ma qadarullah haqqa qadri. Manusia tidak betul sungguh-sungguh tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Wal ardu jami'an bumi semuanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat hanya dalam satu genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Wassamawatu matwiyatun biyamini dan langit semua akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Subhanahu wa taala amma yushrikun maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ikhatul lima rahimakumullah. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini seputar masalah arasy dan kursi. Itulah kesimpulan akidah Ahlussunnah. dan akan ya jelaskan insyaallah pada kesempatan yang akan datang tentang masalah ketinggian Allah hadis-hadis ayat-ayat dan hadis menjelaskan tentang hal itu waktu yang membatasi kita mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat wallahu a'lam nah Nah, baik sekarang jazakallahu khair barakallahu atas eh, materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua menambah keimanan baik kita bagaimana eh, dijelaskan tadi eh, sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat arsy Eh, yang merupakan makhluk Allah yang terbesar yang telah dijelaskan. Mudah-mudahan eh, kita bisa mengambil faedahnya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan hamba Allah yang berada di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kadang terbesit eh, kita suka, membayangkan Allah bersemayam di atas ars itu seperti apa. Nah, e, bagaimana cara menghilangkannya dan bagaimana hukum jika terbayang hal tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya dan jawabannya. berbesit eh, kita suka eh, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. <clears throat> Tadi telah dijelaskan dan akan kita pertegas lagi bahawa tatkala kita berbicara tentang Allah, membayangkan suatu tentang Allah, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahawa Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Besar, Maha Agung. Tidak bisa dibayangkan. Ya. Telah jelaskan sebelumnya perkataan ya, uh, Imam Imam Abu Ja'far Tahla tabulughul awham tidak bisa dibayangkan ya, tidak bisa ya direkayasa dan bayangkan dengan benak pikiran kita ya <clears throat> akan tapi satu hal yang eh, patut kita syukuri kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebesarannya dengan istilah-istilah dan kalimat yang juga kita memahaminya secara bahasa yang bisa kita pahami karena Al-Quran bahasa Arab Ya. Maka kita bisa memahami. Kemudian terdapat dalam ayat, dalam hadis tentang perbandingan yang sangat ya besar, yang sangat butuh besar perbedaannya. Agar apa? Agar kita bisa memahami. Ya. Kita tahu arash. Yang dalam bahasa Arab arash itu sarirul mulk. Yaitu singgasananya raja. Kan begitu. Karena raja dibandingkan dengan rakyatnya, dia yang besar, yang nomor satu. Di bawah semuanya kekuasaan dia. Maka dia duduk di singgasananya Menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Ya, seperti itu. Kita paham, aras, itulah makna aras. Tapi tatkala aras ini Allah sebutkan dan disebutkan kepada dirinya dan Allah sebutkan Allah istawa ala ars disebutkan untuk makhluk yang paling tinggi maka dari sisi hakikatnya maka jelas tidak akan mungkin ada bayangan dan persepsi yang negatif. Kenapa? Karena ini konteksnya dan berbeda. Kendati kan secara mana kita paham arsh. Tapi kalau tatkala Allah mengatakan Rabbul Arshil Majid, Rabbul Arshil Azim, Rabbul Arshil Karim, istawa ala arshih. Dan arsh itu ya fauqa samawat yang paling tinggi. Ya maka kita memahami arsh yang dimaksud kendati kan secara maknanya sama, tapi hakikatnya berbeda aras yang paling besar, yang paling berat, yang mulia dipikul oleh malaikat. Ya. Makhluk yang paling tinggi dan aras sebelum penciptaan langit dan bumi telah ada, tapi Allah belum istiwa di atas aras, tinggi di atas aras kendati zat Allah Maha Tinggi sebelum diciptakan aras. Karena sifat ketinggian zat Allah itu merupakan sifat zatiyah. Ya. Karena makhluk yang ada hanya dua, Khalik dan makhluk dan khalik tentu di luar makhluk ini dan semua selain Allah makhluk maka di bawah Allah jadi aras, kursi, langit, bumi langit ada di dalamnya matahari, ya bulan, bintang, planet, galaksi semuanya dan galaksi-galaksi yang lain, planet-planet yang lain kemudian bumi semua yang ada adalah ada laut, ada sungai, ada danau, ada pepohonan ya dasar yang ada di perut bumi dan semuanya semua itu itu di luar Allah terpisah dari diri Allah maka semua itu berada di bawah mustahil akan ada di atas kenapa? karena yang namanya di bawah itu yang hina yang rendah dan Allah maha besar, maha agung, maha tinggi maka di atas maka yang ada a'la Allah maha tinggi yang semua yang ada ya selain Allah itu di bawah Ikhwatalima rahimakumullah. Maka tatkala kita membaca Ar-Rahman ala asistawa, yakin laisa kamitslihi syai. Kita yakini tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih terbesit dalam benak pikiran kita, oh kalau kita tetapkan berarti serupa. Kita bayangkan kalau Allah istawa ala ars, kita bayangkan seperti raja istawa ala ars, berarti raja membutuhkan singgasananya, kalau jatuh akan jatuh berarti aras lebih besar karena meliputi. Kalau seandainya aras kecil, ya tentu raja sulit untuk duduk. Kan begitu? Berarti aras lebih berarti diliputi. Itu persepsi akal kita yang telah rusak. Itu termasuk dari godaan syaitan dan terlebih syaitan. Ya, was-was dari syaitan itu. Maka banyak berlindung kepada Allah. Nauzubillah min dalik Itu yang terjerumus ke dalamnya orang-orang ahlul kalam jadi tak kala mereka membaca kebesaran keagungan Allah, persepsi negatif yang langsung pada Allah. Subhanallah. Kita harus berpesangka baik kepada Allah, enggak boleh berpemikiran negatif pada Allah. Wa ma qadarullah haqa qadri. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawatu matuhiyatun biyamin. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ya. Kata Allah, "Wa ma qadarullah haqa qadri." Semua manusia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan sesungguhnya. Sahih. Manusia yang terus dosa tidak mengagungkan Allah. Yang lalai melakukan kewajiban pada Allah tidak mengagungkan Allah. Yang mengingkari sifat-sifat tidak mengagungkan Allah. Yang menipu, yang macam-macam melakukan dosa dan berbuat syirik dan berbuat dosa-dosa besar tidak mengagungkan Allah. Seandainya dalam hati pengagungan kepada Allah, demi Allah. Demi Allah tidak akan mungkin muncul penyimpangan seperti itu. Apalagi kita bercentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya ikhwatal iman rahimakumullah adanya persepsi-persepsi negatif itu itu pertanda ya setan sedang bermain menggoda kita. Tapi juga satu sisi pertanda itu ada keimanan. Karena dahulu pernah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setan membisikkan pada mereka. Bagaimana bisikan tersebut? Ini kan alam semua ciptaan Allah. Ya. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Mereka bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, kok ada bisikan seperti itu dalam hati kami? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awajatumuhu betul yang mendapatkan merasakan seperti itu? Qalu na'am. Qala dhaka suril iman. Bahwa itu adalah pertanda ketulusan iman, iman yang bersemi dalam hati kalian. Jadi syaitan yang mengganggu. Jadi seorang yang mengingati iman, keagungan pada Allah, syaitan selalu berusaha merusak dan merubah keyakinan itu. Maka bila kita mendapatkan hal seperti itu, maka kita berlindung kepada Allah. Ucapkan syahadu la ilaha illallah amantu billah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi itu bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Ya, perbanyak ya memuji Allah. Bertasbih kepada Allah subhanallah. Ma khalaqta hadha batila. La ilaha illallah. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian jangan digubrisi persepsi negatif itu. Ya, Sebab terus kalau digubrisi terus diladeni terus akan lahir persepsi-persepsi negatif. Ya. Kita tidak bisa ya. Satu saja. Ya, sebagai pertanda kebesaran Allah. Malaikat Jibril itu ya dilihat dua kali penciptaan ciptaan aslinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waktu di Mekah dan waktu ya eh, beliau Isra' Dan tanbirat tersebut yaitu memiliki ya situm yatijana 600 sayap yang menutupi ya ufuk antara langit dan bumi menutupi 600 sayap nggak perlu banyak-banyak ya sekarang sebutkan atau jelaskan kepada kita semua 600 sayap itu di mana posisinya kau usah banyak-banyak tiga sayap saja nah Bingung kita di mana posisi yang satu lagi sayapnya. Nah, itu baru makhluk malaikat. Ya. Kita udah bingung bagaimana hakikat sayapnya. Lalu subhanallah, ini kita bicara tentang Allah Rabbul Alamin yang menciptakan malaikat. Dan malaikat bukan makhluk yang terbesar. Nah, nah ini yang harus ditanamkan. Kita berbicara tentang Rabbul Alamin. Sang pencipta yang sifatnya yang namanya Al-Azim, Al-Kabir, Al-Muta'al, Al-Qadir, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Jalil. Subhanahu. Nah, Oleh karena itu, yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berlindung dari godaan syaitan ya kepada Allah dari godaan syaitan yang seperti itu dan jangan didengarkan ya syubhat-syubhat yang ya ditebarkan oleh orang-orang yang menyimpang dari akidah ahli sunnah dengan berbagai alasan kendati pun dia ustadz kondang ya kemudian kendati pun yang followernya yang mengikuti dia banyak sekali di dunia maya jangan tertipu itu perkataan yang batil tak mengatakan kalau Allah ya maha tinggi berarti aras diliputi oleh makhluk banyak mengatakan seperti itu kendati kan dia menyandang gelar-gelar jam akademisi mungkin master atau mungkin doktor dan macam-macam atau pendidikan luar negeri macam-macam pulang membawa subat-subat yang seperti itu ya jangan tertipu dengan seperti itu ya landasan kita qala Allah wa qala Rasul ya dan apa yang disepakati oleh para ulama asal mereka sepakat semua Allah Maha Tinggi Allah Maha Besar Maha Agung Maka ya khotaliman rahimakumullah jangan ya kita dengarkan subhat-subhat <clears throat> seputar masalah sifat-sifat Allah tadi. Semua itu menyimpang tapi belajarlah tentang Allah, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, uh, eh, para pemirsa jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar mana saja berada, uh, itu ya pertanyaan yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini memang waktunya sangat terbatas mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan lebih lagi ayat-ayat kita akan bacakan semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala ya kenapa ini menjadi konsentrasi setiap saya berbicara tentang masalah akidah saya sempatkan membahas masalah ketinggian ini karena ini merupakan sifat zat Allah dan sampai detik ini orang-orang masih yang menebarkan syubhat tentang hal itu. Dia setiap waktu berdoa mengangkat tangan, tapi subhanallah pemikiran otaknya mengingkari sifat ketinggian. Waliyazubillah. Ini dari mana syaitan bisa masuk ke dalam akal mereka? Ya, waliyazubillah. Kita berlindung dari kesesatan dan syubhat-syubhat iblis yang berasa, eh, berusaha untuk ditanamkan ke dalam hati dan benak pikiran mereka yang menyimpang dari akidah ahli sunnah tadi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pengagungan yang sesungguhnya, pengagungan yang menjadikan mereka taat kepada Allah, pengagungan yang menjadikan mereka terhindar dari maksiat, yang pengagungan yang terus menjadikan mereka termotivasi berlomba-lomba untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.